Imam Bukhari, barang ngempe tak tuku piro lima ngatus sewu dirham, eling sati alafi dirham, pinter, lima ngatus sewu Imam Bukhari barang mun atuku ikan wis dikai ganti bu. Barang isu eh mampu kori bu, diomongin mana ah, ya. Iya, iya. Isu yang ya, ngomong pedagang naik, tapi orang bicara loh. Fatola diri birifki asrota alafin. Jadi begini dinyang lima ngai, itu lima ratus bu. Isu eh dinyang satu juta, kasih biro. Kasih satu persen kan? <laughs> Farad dahulu. Terus nyang satu juta itu oleh ojo dibeli kata ono sing minyak 500 sewu. Terus dikira harus sing 500 sewu koi. Lah kok ngoten ora milih sing larang, kalah salah dhisik. <laughs> Dadi wong nek ditusir lapak gue raro duwe. Lah zaman akhir kiai paling pinter ngelola apa? Mulane durang alim, paham? Jadi syarat mau alim ora raro duwe. Mungkin orang orang wong Kita baca Arab ya, teman teman di kalau bodoh nih. Misalnya bos, rotimu dikulak wong kanti dino milih sing larang sing murah. Sing oh, larang lagi ngono kok kono ulama itu piye. Jadi Imam Bukhari itu wato labu minhu birib ki ala alafi dirhamin. Wis sekarang wongnya mulai Faja aminal ghad tujarun akhorun fatolabu minhu biribhi asroti fi dirhamin. Jadi dinyang ratus sewu, isu eh orang sengenyan. Sak juta. Dari Imam Bukhari, Wakola ini nawaitul bariha an atfa'aha ilal ula. pada fa'il. Ora. Bisik singkit bengi, tak ada singkit bengi. Tapi kan larang sing sak niki. Wakola la uhibbu an angku dunia. Dia aku rasa seneng, niatku rasa badal ora seneng. Ki bengi kan niat takdol. Lah ono sing tuku bengi iku. Yo ya berarti wae sing bengi isu eh lu niatku ngedol bengi kok esok uang <laughs> nak apa soalnya wan wes wes wes itu desain otaknya e, gus lalu <laughs> orang keramat tuh gue pas pada gue wes ya wah ya apa Kan mulai di ulama itu bodon-bodonan. Imam kan ada yang suka. Ya wow, sampai mulai kecil ibu El sih membelikan tanah yang Medina. Terus niki. Hasilnya kok tanah sing dikakno ibuke. Kuntu astaghillu fi kulli sahrin khamsami ati dirhamin. Fakun fikuha fit tolak. Wa ma inda wa khairuha. Jadi gamane duwe Imam Bukhari per bulan cara sak niki meh 5 juta. tapi tak entekno nggo tuku kitab. Tidak kok tidak dua mak entek. Wa ma inda wa khairuha. Mbok pangeran sugih. Terus suatu saat Imam Bukhari ku nulis, nulis hadis. Bareng ngono pembantune iku liwat nabrak Imam Bukhari terus tiba. Wa aradat al manzil fa asurat ala mikhbaratin bainayati. Jadi riyen ada dirian ya nak ulama utawa ada dirian gak ada pembantu. Pembantu riyen itu rata-rata putri tapi jariah. Ora kok saiki pembantu ora halal. Jariah itu perempuan sing halal dikumpuli tapi ora bujur. Riyen wonten jariah ini. Awa malakat napa? Fakola lah hake fatam sina. Lho dok kowe mlaku nanti nabrak mihbaro iku polpen apa? Benar iki nak polpen ana apa? Mangsine lho gitu, napa? Ada cinta. Jadi rian polpen kan ribet mergo polpene dhewe ada cinta. Barang ditabrak jadi Imam Bukhari takok ke fatam sina. nak melaku piye dok? Kolat ida lam yakun torikon ke fa amsina. Salah yang jenenge Bu. Jenenge yang melahirin pembantu ya, radiatika. Salah ya dalane ini bukti kitab, ya tak langka <laughs> Terus dari Imam Bukhari wakola idhabi tak aqtatu ya wis nduk merdeka. Terus dari pembantunya mereka wong dilarang kok tambah aku merdeka kila ya Abu Abdullah. Aku tetap tuki. Apa saya bikin marah dari kola tot itu nafsi bima fa'alti. Orang dok, aku menyen kepengen maksawaku latihan apik. Jadi nak aku muring-muring malah terus dadi nanya pura kowe. Jan aku latihan dari wong Jadi ulama ulama sini lucu, tambah tersinggung tambah ngamal perkara ini ngelawan nih. Saya Saiki tambah tersinggung tambah semangat. Jadi nah, orang ulama, jadi orang apa? Mulane iki saiki iki sore. Ya tapi ya orang apa-apa umur imam gitu. Bukhari. Imam Bukhari sampai sampai ngomong. Itu lawa waca Terus Imam Bukhari nak seneng, nak lagi seneng. Niku ngaji. Nak ngaji ini niku sekali ngaji niku watak niku. agar ulama tenang, mesti ngeten. Sekali beliau ngaji fatahallala wajhuhu wa adhara sururon kasiron. Sekali ngaji ku tahallala wajhu, wajhe berbinar-binar. Apa iki saiki ngaji kira-kira ora ngaji ku kempar hukum. Dikiai ora enak kabeh, ora digaji ngene-ngene kiai ramutu. Bisa nek Imam Bukhari kali ngaji ku fatahal lala wajhuhu. Halal bersinar-sinar wajah. Wa adhara surura. Terus waqara kal yoma lil ghuraba khamsami ati hadisin. Maca lima hadis wa watasot bi salah satimi ati dirham. Jadi Imam Bukhari gak ada adab. Nak badhe ngaji ku saking senenge ditedir ngaji bariku sedekah santri-santri. Keluar ora nak wong zaman akhir di Said Muhammad. Nah, di Indonesia kalau sering ngerti kados sebuah Mun, bapak kula ge sering ngekek dhuwit santri, kula ge sering ngekek dhuwit santri. Jadi kiai bisa, kados kula ngaten ini, niru senajan to dengan jumlah yang enggak sebanyak Imam Bukhari. Pulau nu anggar ngaji Quran, seneng sedekah nih santri. Ono sing akeh 50.000, ono tak kira mulai. Gue seneng takdir aku kok iso dadi wong apik mulang. Jadi Imam Bukhari nak bar ngaji, bar ngaji ku tak sedekah bisalah fatimi ati dirhami. Mereka tak kok hidup jenengan bar mulang kok malah ngejek santri. Aku seneng wong kok takdir mulang kira wong mulang kadang arep-arep untuk innalillahi wa inna ilaihi Wes wong ora bakat wong apik itu keliru kabeh prilakune kuwi. Tapi ya oleh mergo imam. Jadi Imam Bukhari kok keramat itu wakoro azalikal yau maling huroba kom sami ati hadisin watasot dako bisalah sati miati siramin. Yo ya, di ini sing mulang, di ini sing nah, internasional sing masih Said Muhammad. Said Muhammad itu Sering beliau nak seneng khataman nono mulang kitab, sing ngaji khataman tiga ini. Nanti ngomong TKI serah di duit, ayo khataman, gue untuk tahu. Mulane keramat. Nah, jadi wong keramat itu yono ya sebab. Sampe arep arep keramat itu ya satu Sekeliru kabeh. Tapi ya oleh eling-eling nopo oleh. Terus Imam Bukhari lucu tau ngendikan ya Wa sami'tuhu da'au da'awtu rabbi marotin. Aku ngomong penghidup. penggitu. <laughs> Fastajabali. Terus langsung disebutkan yang pangeran, yakni filhal langsung. saya ini falan uhibba an atwa ba'du. Fala Allahu yang kusul hasanati. Aku tahu dongo pengen langsung mandi. Bariku aku ora tau dong Kuatir nak mandi terus kok keapianku kurang. <laughs> Si mau Bukhari tahu dulu langsung mandi. Bariku takut. mau kira tahu dulu mau mari Madinah. Wong nak parah pangeran, dulu mandi ku Tak <laughs> kue kan kepengen mandi tetap rapat. Jadi hari lucu. Da'au tu Rabbi marroten. Aku dong be pangeran ping Pas tajal bali terus disembatan Falan uhibba an atwa ba'du. Bariku aku serak kepengen dong ngomene. Fala alu allahu yang kusuh hasanati. Kuatirku tiap dongo ini terus apiku i hilang. Wong godang tenan hari. Nah, terus niki cerita malih. Dene ku sholat Barang sholat tuh disengat jambur. Zamburi cara memiliki kumbang. Niku sab atak asaro marotan. Disengat zamburu tujuh 17 mil, 17 kali. ma qadha salatahu qala unzuru ayya shay'in hadzal ladzi agani fi salati. Bareng bar salat delok. Aku bar salat kok koyo ana sing nyokot nang iku sapa? Fanadharu faidan az-zambur qad warramahu fi sab'ata asara maudi'a. Niku dekne digigit zambur disengat 17 17 tempat. Terus kita kok, kok buatan jenengan batal loh jadi. Kuntu fi ayatin faahbab tu aku timah. Aku kadung mau coba Quran, aku ora kepengin batal loh. <laughs> Kue harus nggak ono sing nyengat <laughs> terus batal sih. Imam Bukhari kulo mau. Ketika dekne gawe omah, dekne jenenge kiai gede sing bantu gua ada. Wa kana yabni ribaton mimma yali Bukhara. Fatama abasarun kasirun yu'inun aku ala dalik. Wong doroan ini Imam Bukhari wakana yang kulul labin. Terus dia melok ngangkati Fakun Fakuntu aku lulahu ya Abu Abdullah inna katuk fadali. Jiran buat nusa derek. Jadi Imam Bukhari, hadal lagi yang faudi. Melok ro'an niku manfaat kanggo aku. Niku mergo niru Nabi pas bangun masjid Kuba niku melok ngangkat satu dua botol. Imam Bukhari pas bangun daleme ya melok ngangkat satu dua botol. Ora muhita itu kok kiai saiki bidang bidang. Ya mah parah kiai saiki. Mesti dinut sapa ora cinta. Kala Wa kana zabahalahum baqaratan. Imam Bukhari kan senang mayor kan. Sangat itu sebelah sapi wong-wong. Terus falamma adrokatil kudur da'anna sa'ilat to'am. Fakana ma'ahu mi'atu nafsu. Jadi Imam Bukhari itu dia senang makan-makan. Jadi senengannya mayo. Mana kulo alhamdulillah kulo nanti nuruti pas maca niki kulo nanti nyembelih berdus tak ngihormat di santri-santri sarang pas pas hataman Bukhari. Mana hataman maca kok rahat. Terus, ya itu Imam Bukhari. Kalau wadah mal ini mungkin sampai sak kampung duti. Ini gitu. cuti, mas Pak Gadung cuti ini, ini setengah walu. Nanti jam walu betul nomor. mau ambil tapi betulnya orang tertang. Mana ada. Wakana koli lal akli jiddan kasirul eksan ilak tolabah mufarrotal karom. Jadi Imam Bukhari itu suayangnya pol ambil santri. Lo manipul. Jadi pikirannya di santri yang kayak iuran. Betul. Mulane saya juga kapten salah kaprah. Jadi soal santri orang sing salam tembak ya keben, tapi orientasimu be santri ku Baru kayak di orientasi ngekeki iku kue ora Uang nak kulino di orientasi ngekeki. Senajan to orang kasil ngekeki, paling gak membunuh toma karena tradisinya ingin memberi. Sehingga dia bermental heroik, kepinginnya mem tapi nak tradisi rakyat memberi, pasti nafsu kita kepinginnya mendapat. Pecundang. Jadi uang itu dilatih mental kita, wa maruzat ruzaknahum pun Sebisa mungkin kita melakukan mem Nah contoh kita fair, kita sebagai kiai ngakui sering diberi. Tapi nak mental kita memberi, minimal nilai toma. Kalau kulo nu no, ibu kulo gitu yang suka, mbak baik yang suka, suka desa. Kulo ketika ibu sepuh, kepikiran, kepengen ngaturi, kepengen ngaturi, ibu rasa kepikiran. Sering untuk warisan rasa kepikiran. Tapi ada banyak orang juga, wes ngerti ibu sepuh dari awal gak duwe niat memberi ibunya. Kepikirannya ya, nak ibu mati aku untuk opo. Itu jelas. Artinya orang yang kulino mental memberi, pasti ratoma. Tapi nak kulino toma, pasti mentalnya tidak mem memberi. Weling-weling. Imam Bukhari buat, nah kalau santri senangannya kayak Ya meskipun ya saya yakin Imam Bukhari juga banyak muhibbin yang memberi beliau. Tapi itu tadi, dengan mental memberi itu minimal membunuh nopo to, toma. Kala Muhammad bin Ismail al-Bukhari, ida kana awalul lailatin min sehari Ramadan yastamu ilai ashabu fayusalli bihim wa yafau fi kulli rak'atin isrina ayat." Wa kadzalika ila di Qur'an. Jadi Imam Bukhari nak Ramadan niku maca per ayat per rokaat dua puluh ayat. Berarti kalau dua rokaat empat puluh kali saat terawih kurang dua puluh. berarti empat puluh rokaat. Ya? Eh, apa? rokaat? Dua puluh rokaat ya? kali dua puluh ayat. Berarti berapa? 400 ayat. Begitu terus ila ayat timal Quran. Nah, teng mriki ada khataman Quran sak sak rakaat pinten nggih Mas? Iki tapi. Sarai iki. Sarai berarti nak rong rakaat sak lempit. Berarti untuk satu. Seperti uro, seperti uro. Tiga. Yang apa? Tarawih bos kan enggak. Hmm. Kulo zaman mode kudus penggamaran itu. Imam itu ya kapit latihan, makmum itu kok nyemak sitok nganggo musaf. Sing sitok ora musaf ku bantah-bantahan tak <laughs> Inna huwa wa ta'maluna khabir. Dari makmumnya tak terima <laughs> khabir. Imamnya tak terima khabir. Jadi ilingnya imamnya khabir, ilingnya makmumnya. Bajir. <laughs> Berarti pas imam ini khobir, makmum ini basir. <laughs> Makmum gak terima khobir. <laughs> Akhirnya spontan. Dulu ilmu Quran itu. <laughs> Iku mau batal bola. Ya tiga pesan dulu. Barang itu dulu. Oh sebenarnya khobir. Iku mau batal suara itu. Oh spontan kabeh. Semenjak itu kalau kapok makmum Quran hafalan yang perkara ini mau bantah-bantahan khobir. Ya mereka amatir be amatir nih. jadi gue boleh timus profesional ngono tadi. Jadi artinya nggak ya, tadi ada khataman Quran fitarawah itu ono mulai Imam dinten bukhori Ya eh, lumayan lah saiki orang yang niru sithik-sithik ya orang yang niru. Kalau wajah malah Imam Bukhari itu nak bengi, niku maca hadis, nulis hadis itu nyumet lampu dewi. nak lampu plek ini. Dia banyak minyak tanah macam. Lagi ini di santri nom. Sehat. Niku turu. Ya, bawa kalian malih. Santri nom sehat turu. Dekne wis sepuluh nulis hadis dalu-dalu. Nak dalu ya yaqumu khamsa asyara marroh ila isrina marroh. Fikul kulli ya ya'khudul qaddahah fa yuwarri narun biyadi. Korek dijubuk dhewe. Wa yusarrid lan nyumet lampu. Wa yukharrij ahadis, terus nakhrij hati. Jadi dia ini nyumet lampu itu berarti sumet mati. Nah, kalau oncor di sini, berarti sumet tak jam kan mati. Enggak agar mati diisi minyak neng kok mati. Nah, orang kaya saya kita listrik kan gampang. Lalu sesuai murid saya ngilir. Mereka Imam Bukhari nyumet lampu nganti ping rong pulau. Bareng muridnya ngilir. Inna midu ala nafsi kullahada Walatu tukiduni. Jenengan kok nyumat-nyumat lampu buk gugah pulau dari muridnya yang nom. Jadi Imam Bukhari lucu. Qala anta sabun fala uhibbu an usida alika noma pj 6 jeng pantes ya turu wae <laughs> kiai saiki ana murid turah turu ngamuk kiai nek kangelan turah turu wae kowe aku wis tuwa imam bukhari kok ora jong kowe jenom gak popo turu wae aku wis tuwa mesti aku wis tuwa wis pantese kangelan menyontong akhirat nek nah, kowe jenom pantese yo turu kiai dise ngono Malah ini mirip produk bener itu kulon itu. Kulon itu orang pak biasa kalau temu mangurusi kalau biasa. Kalau nanti saya ini biasa ngebi, sobo-sobo tak urusi dia. Ya. Mereka kulon niru ulama di sini kan kulon termasuk waras lah, maksudnya tradisi-tradisi khas ulama itu normal maksudnya. Si oke lah, kalau si waras. Ini dari muridnya kok buatan gugah kulon ini jadi antasabun fala uhibbu an usita alika naumak. Gak kak gak kayak itu. Muridnya ya seneng kan. <laughs> Jadi ya Allah Mas Imam Bukhari Mas Allah dan mandola terus nanti. Jadi ulama di sini kata saya itu. Karena di majlis si mandola wajah malingan. Wasami tuhu yakul itka ma'asabil hadis aluni an ukal lima lagum Ismail bin Abi Uwais liyaji ta'um fil kiroa. al jariah jariyah fa'amaruha antuk rija surro tadarohi. Wakola ya Abu Abdullah. Farid ha alihim kultu in nama aradu al hadis. Kol acap buka ilama talabu minajiyata. Wiran anni uhibbu ayudum mahada ila Ya Allah. Imam Bukhari nak berdimulang hadis. Ini niku sama duit kata. Mulane kula niku alhamdulillah sering nuker duit-duit anyar. Kula niku anggar bar khataman Quran atau bar ngaji ngoten seneng. Boleh cah yatim tak kei duit anyar. Niku niru Imam Bukhari. Imam Bukhari nape mulang haji. Niku ngongkon jariah, jariah pembantu nduk gawe masakan ana wong ape ngaji habis? Terus Pak Amaroha antuk rija surata itu. Terus pembantune iku kon ngetokno duit duit. Terus dari muridnya sing rada medhit menawa, ya Abu Abdillah, Pak jenengan bagi duit ini mereka datang tuh inama arodu al hadis. Mereka memiliki itu kepengen ngaji hadis bejenengan. Jadi Imam Bukhari ajak tuh ke ilama tolaku. Oke, mereka ingin ngaji hadis, ya tetap tak ulang hadis. Ghera ani ukipu ayudom mahaga iladaka Semua aku kepengen yo ya mulang ya sudah Iya, gitu. aku kepengen ada kebaikan mulang ya ada kebaikan. Mana pura syukur, alhamdulillah, kalau sering tugas orang kuata, sering ngajak santri, Kudisi tradisi Imam Bukhari, Aku seneng nak ngaji yo ngaji. Ya be Allah. Ya pokoknya zaman akhir agak kiai toma ya innalillahi wa lain mbok kedingi iku sing gawa agama, mbok dukung ana melingkare. Wah, ya sembuh kono sembah. Wes ben wong ora imam Bukhari wae. Pokoke paling enak wong ora imam Bukhari ben salah Allah. Wong swargane yo ya akhir wae. Apa paksa bener piye wong kirane swargane yo. Ya? akhirnya. Ya yo, Imam Bukhari disalah nang in e. Innama arasu al hadis. Mereka kepen ngasih hadis. Tapi dari Imam Bukhari dia ya yes, kepen. Wiro anni uhibbu ayyubu mahaza ila zaka namanya. Wa qala li Ibnu Abi Uwas, "Undur fi kutubi wa jami'a ma amliku lak wa ana syakirun laka abadan ma tuntahiyya." Masya Allah. Jadi Imam Bukhari luar biasa teman. Jadi yo walim lomo separa pengen. ini di mun mulai saat ini kalau mau cowok niku keramat keramat Imam Bukhari kena opo. Wong ibu begitu make, riyen ono tradisi. Dulu itu ada tradisi. Ulama di ACC itu ngenteni persetujuannya kaji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya ngerti Saiki alhamdulillah rasa ngono, jadi rodo enak. Rian ketika Ihya populer, orang nggak bisa membendung laju nopo Ihya. Itu banyak ulama sing sholat nganti nyipi ketemu kajian Nabi. Nyipi ketemu Rasulullah ya Rasulullah ini umat megang Ihya semua. Menurut engkau benar enggak umat jenengan megang Ihya? Terus di mimpi itu ada Sayyidina Ali, ada Abu Bakar, ada Umar. Terus Nabi kan hati Ali, ya. saya celok Ali. Terus, Ikro ya. Saya ikhya waca ning di wajah, Barang wajah, fatabas sama Rasulullah. Rasulullah itu senyum itu seneng banget. Barang itu seneng banget spontan Nabi ngendikan Ainal Ghazali. Ghazali ndi? Terus Imam Ghazali rawuh Fakob bala yadahu, wakob bala rubbatai. Terus Imam Bukhari, Imam Ghazali rawuh sungkem nyucuk kancing Nabi, nyucuk dengkulnya Nabi. Ya sudah semenjak itu terus orang menerima ikhya Mereka biasa sih di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riyan usum. Kiai saiki ku ora ono sing ACC yo tenang Alhamdulillah kok udah dablek maksudnya. Riyen ku lazim. Jadi agar ono ulama di ACC ku mesti ono ulama semasanya sing ngipi ketemu kancing, sing ngipi ketemu sinten? Kanjeng. Bisa ibu usum. Ya napa? Usum. Saniki alhamdulillah rasa, usah. Muga iyo ya ora ono sing lulus. Ngono maksudnya muga iya. Mohon kula waca. Imam Bukhari ketika ngarang kitab Bukhari ini mau waca mulai ngarangi mungkin nganti keramat. Ma tu fi kitabi as-sahih hadisan illa tasaltu qabla dzalik wa saltu itu rakaatan. Hadis Bukhari KB 16 ribu Diseleksi dari 500 ribu hadis Setiap satu hadis tak solati dua Senap Senabtul jamek min siti meati alfi hadisin Fi sita asrota sanatan Wa ja'al tuhu hujjatan fima baini wa bainakum saya ngarang Bukhari itu menyeleksi 600 ribu hadis. Kemudian saya seleksi menjadi 16 ribu dalam waktu 16 tahun. Semuanya saya jadikan hujan nak ketemu pangeran. Jadi dia ini pede. Aku sowan pangeran juga kitabku napa? Bukhari. Terus senangnya senengnya Mekah Medina. Senak tuh kita di al jamek fil masjidil haram. Wama atfal tu fihi hadisan illa stafartu wa ta'ala wa sallaitu rakatin. Saya tidak pernah masukkan satu hadis kecuali tak istiqoroh. Jadi harus dicek secara disiplin ilmu hadis, baru itu diistikharoi. Nak lolos lagi hadis itu dimasukkan. Mulanya jadi hadis sokai. Hadisnya dicek secara aljabar takdil, manggu ilmu hadis, baru itu disolati dua rakaat diistikharoi. Nak lolos lagi ditulis. Ora kok yang ngarang buku cara para royalti rasa dicek. Pokoknya payung. ngono. Ya, tapi mau soleh negara imam Bukhari. Terus Wes ngoten terus Imam Bukhari saking keramati terus ngeten. Sami itu Muhammad bin Abi Hatim. Yakul ra'aitul Bukhari fil manam. Jadi ulama zaman Imam Bukhari rungokno. Ra'aitul Bukhari ya fil manam khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu yamsi. lama rafa'an nabiyyu qadamah wa doa Abu Abdullah qadamah fi dzalikal Jadi Imam Bukhari bukti nak pas ngoten. Ana sahabat, ana kemana Imam Bukhari ngipi. Ngipi atau Imam Bukhari, kajian Nabi ini ngarepe. Setiap tanah yang pernah diinjak Nabi dan membekas, itu mesti Imam Bukhari di belakangnya yang menginjak tanah itu sepersis yang pernah diinjak. Nabi artinya Nabi Imam Bukhari itu raja belas gak keliru gas ketika meriwatna hadis kaji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keterangannya tul Bukhari fil manam khalfan Nabi. Jadi kajian Nabi terus gurine Imam Bukhari. Wan Nabiu yamsi Nabi tindak Fakullama rofa'an nabiyu kodamahu wa doa Abu Abdillah kodamahu fi dalikal maut. Maksudnya pas. Nah, kue orang nabi ngalor kue ngidul. Cara aku ngipekno kue paling ngono, nabi tidak ngalor, kue tidak Itu tawilan itu ya, Rasa tak kono. Wakola al-khatib Abu Sa'id terus terus terus Wa kana min ahli al-fami yaqul ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam kharaja min qabri wal bukhari yamshi khalfa. Fa kana an-nabiyyu idza khata khatwatan yaqtu Muhammad wa yad'u qadama ala khatwatin nabi. Ini sing ngipi ngono ora sitok ada sing ngipi nabi miyos ing kuburan Imam Bukhari anu. Enggak ada tanah yang diinjak nabi kecuali setelah itu diinjak Imam Bukhari. Ono male sing ngipi ngeten. Ra'aitun Nabiya bin ini ganti orang semua yang ini ganti orang. Ra'aitun Nabiya bin naumi faqala li aina turid. uridu Muhammad bin Ismail. Faqala akrik humin salam. Jadi wonten murid Imam Bukhari ini ketemu Nabi, "Cung, gue melaku apa ning Kalau baca ngaji Imam Bukhari, sekali Nabi ngendikan aqribhu minni salam. Yo ya kandhane Bukhari salam ke aku. Saya ini ku murid e ratu ngipi ketemu Nabi, Guru yo ya ora tau wae, disitu yo ya apik wae. Parah sampean parah. Tapi ya sepi wae, zaman akhir, soleh wae. Bonsen, wonten soal malah ngipi ngaten. Ra'aitun nabiyya fil manam, faqala li ya Aba Zaidin, ila ma tatadrusu kitab Syafi'i wa la tadrusu kitab. Dadi wonten tiyang amen sinau fikih. Saking sering sinau fikih ngambil itu ketemu Nabi. Baru ngipi ketemu Nabi ditakoki. Wong gak amen sinau kitab fakir. Kapan dia sinau kitab kuwi? Wala tadrusu kita juga atau tau kitab. Fakultu ya Rasulullah, wama kita buka kita Kitab jenengan masuk. Kala Jami'u Muhammad bin Ismail. Iku kitab sing dikarang Muhammad bin Ismail. Jadi kaji Nabi istilah Imam Bukhari itu kitab bu, tahu Sekontar itu nanti Imam Bukhari. Ya, tapi yang menungso. Walhasil singkatnya cerita Imam Bukhari itu populer sekali. Ulama saat Mekah, Medina, Uzbekistan semuanya nerima Imam Bukhari. Tapi ngotot, ngoten, nih gede. Akhirnya Imam Bukhari itu kondur, Neng Uzbek. Ya, tunggu di. Uzbek. Ada ulama setempat itu berhenti nih Imam Bukhari. Mereka tiap dikne teko itu disambut ribuan orang. Semuanya ngaji Quran, ngaji hadis dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu begini, nak sholat ke guri terus pinggir soko. Ya semua Akhirnya jadi fitnah. Jadi fitnah sing khasut akeh terus diisok nek Imam Bukhari itu darani Quran itu makhluk. Jadi kalau singkat cerita, walhasil di fitnah terus jadi tragedi. Barang jatuh tragedi, Imam Bukhari kepengen keluar dari desa itu karena banyak yang menfitnah. Ini Imam Bukhari mulai jatuh. Jadi Imam sebelum kabur itu jatuh sekali. Ini kalau wajar. Sampai dia harus keluar karena banyak fitnah. Allahumma inna kata alamu anni lam urid al makom binai sabur asiron wala batoro wala tolaban liriyasa. Wa innama abad aliyah nafsi ilalwaton ilal waton wala batin mukhalifin. Gusti saat ini sing seneng keluar kata, sing hasut kata, kulo kepengen keluar dari desa ini. Terus kodoh be murid sing deren. Wakat kosodani hadar rojilu hasadan lima atan ya Allah lawiru. Saiki aku terkenal, sing seneng aku akeh, sing hasut ya akeh. Ya Ahmad, ini hudan hutan, ditakhlusu min hati sili asli. Ayo besok, mire, ojo ning kampung iki, fitnah gede, aku apa mire pun akhirnya mias, tapi aku kudu nulis hadis itu. Kon dokumen ceritanya. Jadi intinya ceritanya tentang ini rumah nabi. Jadi dia mereka cerita wafat Imam Bukhari terus ngaji belum tutup. Imam Muslim nu sengarang jenenge Muslim bin Hajjat al Qushairi. Dia sengarang sohain apa Muslim. Ini ku guru jenenge Muhammad al Duhali. Ya, sinten Muhammad al Duhali. Yahya Muhammad bin Yahya al Duhali. Niku ya alim pot. Kok sing mesin nih sinten? Imam Muslim Muhammad bin Yahya Az-Zuhali. Tapi Muhammad bin Yahya Az-Zuhali itu yo alim banget nih Imam Muslim, tapi nggak sealim Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari rawuh neng kawasan Muhammad Az-Zuhali didrengkeni bi Muhammad bin Yahya Az-Zuhali. Ketika Imam Bukhari rawuh teng masjid, ribuan orang datang, terus Imam Bukhari diprovokasi, Imam Bukhari diprovokasi ya Aba Abdillah. Mriyen pancen ngoten ya anggere ana wong alim nak ngundang napa ya Aba Abdillah. Jadi Aba Abdillah iku gelar khas wong alim mesti diundang ya Aba Abdillah. Menurut Anda Quran yang ditulis di mushaf itu bagaimana? Jadi fitnah Quran mulai Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, uang diprovokasi ini Quran itu lemah. Imam Bukhari ngalami itu. Imam Bukhari ngendikan sajane Imam Bukhari ngendikan Orang orang tangan salah paham. Sajane Imam Bukhari ngendikan lafzi bil Qur'ani makhlukun. Lafadku, lesanku ketika ngelafat no Qur'an itu makhluk. Lafadku, lesanku ketika mau Qur'an itu sing guri krungune Imam Bukhari munil Al-Qur'an makhluk. Ya bayangno dhisik ora ana speaker sing marep rapati paham, sing guri rapati Majelis ribuan pisah dalam keyakinan Imam Bukhari meyakini Quran Dasar ngomong itu terprovokasi oleh Muhammad bin Yahya Al-Duhali. Imam Ghazali diusir, Imam Bukhari diusir. Diusir sing nangis Imam Muslim, nangis ndak ngamen, mergo dekne ngakoni. Aku maro itu tabiban bil hadis Islam. Alim alimi hadis sing ngerti hadis sahih orang iku jenengan ditangis. Imam Muslim dineng nih, jenenge Muhammad bin Yahya Al duhali Orang oleh ngaji aku wong sing darani Quran makhluk. itu nyindir Imam Muslim. Lu Imam Muslim akhirnya ilmu sing dijupuk kok guru iku dibalen. Jadi dia iku ngaji kok guru iku ditulis. Niku dimot onto itu rakuat. berarti pirang jilid. Lah niku ditulis ulang dibalekno Mau ilmu yang jiran tak batal Mereka dia ini ngidol anu sinten. Tapi piye-piye alime Imam Muslim ku kok Muhammad bin Yahya al duhari Mulane gawe Fatul Bari sing aran kitab niki Fathul Bari ngendikane Wakot an sofa muslim, falam yarwi an hada waladaka. Asli Imam Muslim saking sadari, yura ya muni hadasana al Bukhari, yura ya muni hadasana Muhammad bin Yahya. Kok gurune yo ya masalah, Imam Bukhari toro gurune yo masalah. Jadi Imam Bukhari akhirnya ngenes. Bareng metu ke kampung, ono sultan kampung sebelah atau kawasan sebelah cara ini teritorial sebelah itu kan banyak kerajaan-kerajaan apa kecil itu ngono jadi mana cara orang ditompo Sultan Jogja be ditompo Sultan Solo. Solo orang ditompo, tompo Sultan Ambon dulu ya sama begitu lihat tiap daerah itu ada beberapa nopo beberapa nopo kerajaan. Imam Bukhari dulu lucu, wes dalam keadaan kangelan koyok mono ada raja yang menerima dia karena beliau ulama top. Terus disurati Mbak Rojo itu. Rojo mulai bisa ya melete. Nyurati Imam Bukhari, Anis mil ilayya kita baljame watareh li asma aminka. Jadi Imam Bukhari surati, ngongkon ajudan. Imam Bukhari suruh sini, ngaji di istana. Kita mau ngaji sama beliau. Wes marat diusir, ono raja, kepengen ngaji deh. Tapi ulama itu kacau tenan, jadi orang saya kacau. Jadi Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail li rasulih. Mari mutusani raja mau. Kullahu Inni la udillal ilma, inni la udillul ilma, wala ahmiluhu ila abwa bisalatin. Fa in kanat lahu hajah ila syai'in min fal yahdurni fi masjidi au khidar. Kandani rajamu yo, ilmu iku mulya. Nek nah, aku ngaji kon sowan aku rene. Aku mau wong alim kok diundang. Saiki diundang seneng. Alhamdulillah ini sore paham ya. Lewat keadaan kepeksa ngono iku kon ngaji ning istana gak gelem. Alasane tandakno ya rajamu. Inilah udhillul ilma wala ahmiluhu ila abwa bisalam fa in kanat lahu haja ila sa'in minhu falyahdurni fi masjidi aw fi dari Ya Imam Malik kan masyur, Imam Malik ngarang muatok Harun Ar-Rasyid tertarik sebagai khalifah diundang. Ya Malik rawon ninggonku ngutus utusan ngaji di istana. Jadi Imam Malik al ilmu yukta layak. Apa ngaji yo rene enak iki Mengani sopan-sopane kiai kula. Kula sing alim sowan jenengan, gak kondang tapi. Kok saking takabure jenengan ora jelas. <laughs> tapi sampean tuan aku aku yo ora oleh ganggu. Tapi ya kudu ngene-ngene ae nganti mati ya, ngene-ngene. Buat tim bener kok wae. Alam. Pangeran Fadole Jember ora bener lah sepuro ngono. Jadi ulama di sini, kepeksa diundang rojum sih asal mengurusin di dari Imam Inni la uhillul ilma wala ahmiluhu ila abu bid salah. Pak Ingka anak lahu hajah konrini. Akhirnya sultannya bilang, Oke kita datang. Tapi ngasih khusus. Dan jawabnya Imam Bukhari. Jawabnya Imam Bukhari ini. La ya ta'uni an aku sobisima ikawaman duna kawamin akhorin. Aku raih kok ngasih bik rojok ilmu Ilmu pengiran wewa wewong nah, Ngaji be aku kudu bareng pak. <laughs> Nanti sampai ngaji ini bener rame rapi. orang sing suka, orang sing melarat, orang sing jabat, orang sing ora, orang sing nganggur, orang sing cuti, macam. Aneh-aneh. Oke tak kok libur kan, libur terus. Sing liyane sing gak nganggur yo. Kada pekerjaan, itu sudah di situ. Kok hati ilmu itu dari Imam Bukhari, laya sauni an aku sobisima kauman duna kaumin juga pasti. Akhirnya sama itu persis ceritanya Imam Malik. Harun Arasil akhirnya datang. Tapi dari Harun Rasid, saya ini raja, kasih waktu khusus. Jadi Malik ngomong, ya, ilmu ilmu ini pangeran, yo ya, umat kanjeng Nabi. Nak belum ngaji umum, nak ora yo. Ya. Akhirnya Harun Rasid bisa jadi Imam Malik nih kursi. Liane nengisor isor kabeh. Imam Malik sering ngaji, wong gula ilmu kudu tawadhu. Sing ora ora baruka, medun terus. <laughs> Ulama di sini biasa ngomong ngono ngarepe presiden, bupati, gubernur ya. Lah iki ya bupati. Kulo nu rada kuat. Bupati kan kulo biasa suami. Ya kulo iki cita-cita kapan-kapan kulo nak sidang ya teko. Mergo sering ning nggonku. Nanti nak sering ning nggonku berarti wis sopan. Tapi nak rong tau kulo mau. Kulo rada niku, rada egois sama saya. Untuk gengsinan gitu maksudnya. Tapi gue lagi seneng kiai-kiai yang sering tekoning putih kabupaten. Biar-biar nggih kreatif. Gue cuma lah Nora ape. Wong kabeh orang hikmah. Ibu Imam Bukhari. Seneng kok madakno mbek nabi Mau dia ra Imam Bukhari kok kon beatika kata Imam. Jadi Imam Bukhari nak diundang kan mulang neng kerajaan Inilah udin udin. Pulau lo mau mau ditegirkan ngaji tentang pendopo nggih Mergo ki kula ora Imam Bukhari. Tapi syaratnya mau lho. Bupati ini kudu tahu sowan aku dhewe. Tapi mana nanti sowan kula, tapi kula dereng gelem. Tapi kapan-kapan gelem kula. Kapan. kita ayo wis mulai sopan sowan kula dengan tani. Ora kok kula sing nyambut mau kula tetep. Ora tani kula gengsi. Tapi kula wong keramat nggih, dalah nggih. Nggih tetep sowan. Aku ora keramat wis teko ora dipeduli. <laughs> Wong ora keramat itu inane wis moro iki apa. Jadi Imam Bukhari itu pengaji khusus ora gelem. Jadi layak sauni an aku sobisima kauman duna kaumin akhori. Ini jadi Imam Bukhari. Nah ini pas Imam Bukhari itu mulai gerah, mulai gerah itu dia ya gerah di kampung itu, Entah itu ini. Samarkan nih, ya taruh sana ini dari Nabi Uzbekistan. Itu mulai gerah itu ngerti. ini muridnya ini, ini kalau wajahnya. Fama roto, fama rito. Famarido hatta wujiha ilaihi rasulun min ahli samarkan. nam min khurus ilaihim fa'ajaba wa tahayya ahli rukub wala bisa kufaihi wa ta'ammama. Falamma masya qadra isrina khutwatan ila dabal yarkalba wa ana asidun bi'adudi qol arsiluni faqad itu. Jadi di Bukhari ini, ini mulai badai kabudut. Ini badai tidak mengsamarkan yang Ya mulai kata Bapak Sunan Bunang niku jenenge Ibrahim Asmoro Kondi. Ini gue songkok bahasa Arab nopo Samarkand. Ini gue Uzbek. Mulane wong Jawa iku akeh wong alim, mergo wali songo kota samarkan, samarkan daerah sinten? Imam. Kulo gadah kanca penelitian tentang Samarkand. Banyak tradisi temriku persis teng Indonesia. Di Samarkand itu kalau orang sholat di masjid, iku separuh wiridan, separuh melayu. Persis teng Indonesia. Jadi mergo tradisi ini ulama itu sitok, wiridan gak wajib. Nak wajib, ya ada yang lakoni, panjen iku ibadah. Ya kudu ada yang lakoni. Ini kok tentang Indonesia. Hampir berjumatan, tentang desa pulau itu. Seng sos loro telu itu jadi ija melok wiridan. Mbak Kia ini. Seng karek mau roh, melayu. Termasuk pulau yang melok melayu ini. Iku ternyata disamarkan iki wonten masjid paling keren pun paling daerah wong soleh pun anggar bar salat ya orang sing mlayu. Nak Mekah kan boten mlayu kabeh nak Mekah niku. Sitok pun harus sing wiridan ger kan mau sudah langsung hilang, Ketuaannya wae hilang wong nek liyane. Banyak langsung mirip tenan, berarti salam kan langsung tuh. Sama Cina dia langsung bersalam dia, langsung dong ngadep. Nak samarkan persis Indonesia. Karena Indonesia dulu niru Samarkan, anggar sholat ya. Jadi ya Jadi sesolat, orang sing wiridan, orang sing. Ya ada saling menghujat, ya tenang ya. Kalau nanti tembok dok sarang lami gitu, nggak tengger baru wiridan, bisa ya, ada wiridan bangun, ya namun bilang sok siliannya yang melayu. Kalau nanti tenggelir boyo jarak berkali-kali kalau tenggelir boyo, wae sholat. Ya nggak tak dulu ya, santri ya, bubar tapi harus wiridan, bodoh nang. Mulane kasih pondok salah, yo separuh wiridan, separuh melayu. Tapi saya mau coba sama ayu, nak gue dengar tengok, tengok tengok. mau coba tuh. Mau kok dia ini Mustafa, dia ini wiritan kan melayu, punya kiai yo, eh, keliru. Kiai ini dengan nyak hukumnya nabi, murah wajib kok tiwajib, wajib. Kalau gak wajib ya selawatnya buat nopo. Nah, kecuali sholat misa lagi telur rokaat bubar, aku coba amuk itu. Perkara ini sholat aku bubar, tapi nak wiritan kan nabi kadang wiritan kadang ora toro ilmu usul fikih masalah wajib no barang ra wajib iku Masalah dianggap pembuat syariat baru. Oke, dianggap pembuat. Jadi nak cara ilmu usul fikih termasuk fasik adalah mewajibkan barang yang tidak wajib. Itu kriminal tenan. Mereka mengganggu definisi. Sing jenenge wajib itu nak di ganjaran ditinggal. Dosa. Lah nak wiridan wajib no berarti sini gal wiridan dosa. Berarti sak dunyo dosa kabeh mergo ora. Nah, kowe itu gawe syariat tandingan. Makanya Nabi ramadhan ngendikan ngono kok kowe muni Wiridan ya keben, semua ya keben. Kita ya alami. Nah ternyata ditasken seperti itu. Tapi ya nak takok sing apik endi ya, sing apik sing pantes wiridan ya apik wiridan, sing pantes ora ya apik. Ora kok tak kok takok. <laughs> Ya dulu pantes-pantesan loh, misalnya anak ini ngomar rewel ya pantese bubar. Nak nganggur timbang ning ngomar cuti ya apike wiridan. <laughs> Mencipta cuti wah. Aku lalu aku bingung. Biasanya kalau anak senang kan ngantor, orang ngantor. Kalau kan kiai, nak murah bingung. Orang ngantor Mustafa Mustafa dari di wisata deh. <laughs> Paham terus gitu. deh. Oh. oh kiai elek. Ulama kan ditawari wisata deh. di rukin gimana tak kok hilang? Mau gue terburu gitu. Gak menarik kabel. Kulo itu udah ulama nasi pelek, ini penderek nang ini gak mutu belas. Ya, tapi coba nih ulama itu udah penderek sing ra jelas ngene. Kulo nggih seneng mawon. Iki ya kawulane pangeran iki niku kene nabo. Ya, ya wis barno. Tapi sama aku gelem mungkin kok, yo. Ya. ya mas ya. Ya nak gelem yo, gak iso iso enggak aku rubah. Ya lah ya enggak nak Mustafa sih ngapain manitian itu. Marem lah, cuy goten sarongan. Terus tuh orang renang. Wah, dilarang kecil bingung. Biasanya segera ini juga doan seperapat ini. Baru kan, si goten ini. Ini udah sengerok densus 88. Wah, ini. Motifnya apa ini? Ayo, tangkep malah perkorot. Imam Bukhari ini badhe kabudut niku teng Samarkand. Yaltamisuna namindu al kurus ilaihim. Ketika Imam Bukhari di kampungnya banyak fitnah, orang samarkan, sowan minta beliau, sudahlah jenengan hidup saja di Samarkand. Imam Bukhari setuju. Mergo ora raja. Dadi khase ulama itu lucu, nak diaturi rojo tinggalnya. Mergo raja iku di kekuasaan, kadang ngaturi ulama iku mletene ra karuan. Tapi bareng wong samarkan masyarakat biasa ngaturi Nabi kerso. Sinten Imam Bukhari? Aneh. Aneh pulau Bupati kula wae do iri. Jenengan tak aturi kok angel, Tapi kula bilang desa niku terbelakang jenengan diaturi gelem. Kowe ora ora rasane dadi ulama itu apa Ulama aja nulis, nah, diaturi wong melarat itu pengapesan. mulai, kula tahu dolan rugen bulan salju, gara-gara kalah dari konstitusi. Wong repot di wong melarat itu pengapesan ulama. Mereka wa yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu marduhum. Jadi sifatnya Nabi seneng wong pikir ra diundang ya teko. Tapi nabi rojo saya naik. Tapi mungkin kan udang orang mergo alasan itu. Tapi kulo kan kena konstitusi di gua. Kena aturan wae. Jadi repot. Ya iya diudang rojo, apa difasilitasi Imam Bukhari ra kersa. Bareng diudang wong Samarkan, tamisu namin al-qurus pak fa ajaba kersa. Yo yo yo aku pindah kampung. kampung. Ya, ya ulama yo ya unik. Nah, cara kiai itu, sing rojo kersa, sing wong cilik ya yo oknum tapi kok akeh. Katanya <laughs> oknum kan ditewa. Lah iya wong keliru kan oknum, kudune kan kapulistik kan ini Oknum kok. Ya oleh wah ya kita mana akhir. Ya yang berkurang Imam Binten. Tapi kalau janji tenan, kalau suatu saat diundang bupati ya gitu Tapi asal bupati ini sering dengar kulori di komunitas dokter Bojonegoro nonton nanti kowe dokter spesialis nggih sering sowan kula ngaji nih. mergo wis putus asa ngundang kula atau tau <laughs> bareng pun sering di dengan kula Kalau cucuk teko tangkok Lagu kok jenengan itu. itu ya mereka kayak seorang wong suke sopan ya. Ya, sopan begi aja jadi kalau tak ini, nanti ini sopan. Orang sopan ya, kalau saya Watahaya alil urukuk Pun numpak kendaraan, wala kita kufaihi Wata aman. Bareng mulai melampat 20 jangkah, Kulo gandeng wa anak asidun diadudi jadi muridnya kola arsiluni. Cek aku barno lepas. Fakot do itu. Aku wis lemah jom. Fa arsalnahu kulo lepas. Terus dia narak. Fada'a bida awatin. Sumat toja fakotu. Pun tak dodungo terus ujuk-ujuk. sumata minhu arokun kasirun. Terus keluar keringat banyak. Wakana kot kola lana. Jadi barang pun mulai keluar keringat banyak. gawe kafinuni fi salah sati aswatin Kok nak ngapani aku dobel telu jenenge. Jimpun. Terus akhirnya kabundut. Wa sallayna alihi wa wada'na fi khufrati. Faha min turabi qabrihi raihatun thayyibah kal miski. Wa damat ayaman wa ja'ala nas yahtalifuna ilal qabri ayaman mintu min turabi. Niku kuburan Imam Bukhari ku faha min turabi qabrihi raihatun thayyibah. Jadi kuburan itu berbau nopo. Misik. Dan itu uniknya ngeten, Laki-laki kaji Nabi terlibat. Jadi hasil ulama di sini, mesti kaji Nabi itu bersama. Akbarona Muhammad bin Muhammad bin Makki, sami itu Abdul Wahid bin Adam atau Wali Siyakul. Nabi Nabiya sallallahu alaihi wasallam fin naumi wa ma'ahu jama'atun min ashabi. Wa huwa waqifun fi maudi'in, fasallam tu alaihi faradda alaihi salam. Fakultu tu mauku ya Rasulullah. Qal anta biru Muhammad bin Ismail. Jadi orang wali Niku ngerti kaji Nabi ku duduk di pintu gerbang Samarkand. Terus kita kok ya Rasulullah jenengan kok temeriki ya. Aku ngenteni Muhammad bin Ismail dari kaji Nabi, aku ngenteni Muhammad. Lha iku wali yang beda daerah langsung sowan ke sana. Falam maka nabak yamin balagoni mautu. tu faidan huwa kot mata fi sa'ah allati ra'idu fiham nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari badhe kapundhut ulama-ulama ngipi ketemu Kanjeng. kok, ya Rasulullah jenengan kok teng samarkan. Aku ngenteni Muhammad bin bin Ismail. Jadi apa yang aku undur itu dinteni kanjeng Nabi. Orang koyo kowe. Sing malaikat malaikat Malik. Semangat pol jenenge kan? Jadi riyen sama tak nih. Imam Ghazali niku sing nyolati dhekne ini orang sing terlambat, padahal butuh perjalanan tiga hari. Orang no HP orang no ana WA kok sampeyan nganggur-nganggur amen WA-anan. Niku gara-gara Imam Ghazali kan kabudut dino Senin. Niku dina Kamis dikandani kanca-kanca. Aku nak mati salati. Lah kapan mati ya tolong dirongkas. <laughs> Gampangane ngoten cocokan. Lah niku wonten sing ngipi ulama ngipi Nabi Adam kabudut. Macam-macam. Ketika Imam Syafi'i kabundut, ulama ngipi kanjeng Nabi kabudut. Artinya akan Nabi kapundut berarti warisnya. Terus Imam Ghazali berarti kapundut itu isu-isu ini sore, jadi malam berarti akad sore itu. Belajar dewe di pasar tuku kafan. Sudah di, eh, aku sesuai anak mati, kafan iki satu aturane ini, ngene Kok senyolati aku pertama wong iki wong iki. Didaftar Imam Ghazali. sekarang batu subuh, Kowe aja ngiatno sing ora wali, mosok wong roh matine kau ora wali kok bakas wali. Sakno to ae ora wali kok protes. Jadi ada di ada jenis masjidin, alaiya bil kafi. Kapan pun dong, bar salat subuh diambung terus bar pesan kok senyolati aku iki iki terus diambung terus ngendikan ya Allah ridon bil intikal ilaika. Pun Gusti kalau siap pindah tangan jenengan. Terus kabundut. Lha kok iki bingung. Wah, Wong sing disebut kok jarake sekian mil teko tau, Kan saya tidak teko. Lho kok jenengan tak lambat, aku wis wingi mau kok. ya kaya Imam Bukhari kan dadi udah kudu dipeni ketemu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jenengan datang mriki, aku ini Muhammad bin Ismail. Jam nyamene samene kok deh teko. Lha iku kapundhute sesuai jam sing ketemu Nabi jam sakmene. Tapi kita enak Mustafa Rukin mati, ya serah berita nih, ya, semangat. <laughs> Jadi disewu. Terus Imam Bukhari yang unik. Kapudute itu karena dari lelata sabti lelata idil fitri sanata sitin wa khamsina mi'atin. Jadi kapudute itu tahun rongantus seket enam hijriah malam setu pas lelata id. Jadi dia kepengen tak kosong. Mulane nak kabudut poso tanggal loro berarti mau poso nganti bar ini. Jadi kabudut pas malam nopo? Malam nopo? Yes. Jadi idin tak apa pasane nopo? Jadi Imam Bukhari ini wis luar biasa. Jadi nopo janjiane mbek nek sinten? Ambek Kanjeng Nabi ngoten niku. Terus ketika kitab niki dawuh Imam Bukhari, kula waca ya. Wa tu bil Basra khamsa sinina. Ma'i kutubi usannif wa ahudju wa arji mi Makkah ilal Basra. Wa ana arju ayu barikallahu ta'ala lil muslimina fi hadhil musannafat. Mane hati kiai, aku yo kaji moro Basra ngalor ngidul. Kitabku ngalor ngidul tak gowo. Jadi khas ulama itu ngalor itu gue kitab, mana kalau syukur, kalau haji gue kitab nih sakar kertas, kayak ngomong. Umroh gitu pulau betul kitab lu sak Dia ngalor itu tak sih non. Mana pulau niku utang Medina aku pede banget. Pulau niku sinau teng saka niku nanti saya cek Mana kalau yakin nggak Sokoni itu cek kangen aku kalau cek gampang nama kata Medina. Sampai kue rakangan orang ora kenal. Lalu aku jari Imam Bukhari dia ya sami. Kulo niku pertama teng Mekah 2009 betul kitab Bukhari juz setunggal. Wingi sing kambe anak kulo Hasan kulo betul Bukhari juz 3 tak cicil. Kita sinau nih, betul ikhya terus kawan. Nanti kalau kafe mungkin, jadi kitab-kitab pegangan ikhya bukori kalau betul sitok sitok kitab muslim. Betul betul ala ala mau napa lu? Tak kue rada gue ala ala. Pak Koron sapi. <laughs> Ini tuh Sementara gak kita. Nanti bagus daftar belanja, daftar kopi. Lah yo iya, mulane wong nak ora ulama. Apa haji kowe kok daftar belanja, ya Allah, ya Allah. Ngapa lo pasar seng yo ya, wis. Ya. Kula nganti sakniki ora kenangan blas teng Minan. Gara-gara kula teng Minan sinau kitab Al-Qiraatul Asr karangane Ibnu Jazari. Nanti kalau diprotes, yang yang konco kaji kalau Pak udah kalau jalan-jalan, terus bingung, kalau kitab. Yuna ya, khatam piye. Teng Arafah iku khatam, nangis lho. Gusti mate kula nara khatam. Dadi nang Arafah wong dodongo nangis aku situ khatam iki nara khatam piye. Lali kula ngati ra dongo teng Arafah. Wis mau mati boras pokoke ngono ngerti-ngerti. Lho ngono ora jadian kabeh ulama iku padha. Dari Imam Bukhari, kat wa kuntu ahujju ma'i kutubi usannif wa ahujju wa arji ila Makkah ila Basrah. Aku ngalor ngidul ning Basrah nggo kitabku pas sasi ya nggo. Kita ngalor ngidul Saya Saiki ora kiai kok kaji, lali ape Mesti betul sing omah, ora sekedar tuku teng mriku. Kulo alhamdulillah. Di kulo nate sowan teng masjid sinten Bukhari. Jadi kulo Sinau Bukhari nate teng Raudha, nate teng Ka'bah, nggih bolak-balik. Kula betul ngalor ngidul ngendani salat nonton sinau. Ini ya umum khate, ya memang seperti itu. Jadi Imam Bukhari nate ngendikan saking alime ini. Wama ma tu ala syai'in ilaka kana intifa bi aksara min intifa ibi Setiap aku sowan kiai, kepengen ngaji akhirnya kiai ku ngaji be aku lu akeh ngaji ngajiku neng dini mereka apalane akeh aku. <laughs> Ora iku lucu saking alim. Setiap marah nih seh dini kepengen ngaji hati Wes ini istifadah ngaji. Akhirnya kiai ku ngaji dini mereka apalane akeh Imam Bukhari. Jadi kalau mau cara iki wama ma qadim tu ala syekhin. Aku ratau tau sowan guru. Illa kana kecuali ana po ugu Oleh ngalap manfaat seh bi kelanting sun ku aksara min intifa'i setiap aku sowan ya aku pengen ngaji bed ini. Akhirnya ini saya ngake ngaji bed aku. mereka apalane akeh. Aku. begitu saja Terus dia tahu kita. Ya allah mungkin mulai dicek ya allah Jadi Muhammad bin Yahya. Ra'aitul Bukhari ya fi janazatin. Wa Muhammad bin Yahya Az-Zuhali yas'aluhu anil asma' wal ilal. Jadi Muhammad bin Yahya itu ya dengki tenan. Wong karwan acara sholat jenazah Imam Bukhari rawuh, no mati Imam Bukhari rawuh. Terus ana Muhammad bin Yahya, padha wong alime. Lho iku pas nekani salat jenazah tetakoki asma, maksudnya asma iku asma Urijal. Cara kuwi wong iki piye, wong iki piye, pokoke takok asma Urijal. Sing kabeh sana yo. Tapi wal Bukhari yamurru fihi mislus sahmi, ka'annahu yaqra'u qul wa ahad. Wong Bukhari jawab lu enteng wae koyo wong apal qul huwallahu ahad. Tambah mriyang to Muhammad bin Ismail. Jadi di tradisi ilmu, pas sholat jenazah wae tes-tesan ilmu. Cara kowe wong iki piye? wong iki wong di asal usule piye iku jenenge asmaul rijal lha iku Imam nerang to koyo wong apal lho mesti saking lanyai murru alaihi mislu sahmi ka'annahu yaqra'u kulhu wa waru Kue lah kita kok ya Mustafa wacana yo ya. ikhfadillah tajid butu jahat terus no. Ora roh to wis. Padahal lagi hadis arba'in. Semua apa lho ya, Bu? La dororo. Wa la Tak maya ibu ka maya. Al halalu bayyin apa nggak guri? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustaqiratun huna kasirun dan nah semua menit man subuh hati faqad istabru li dinihi berarti Terus terus karo ya ahwal kima terus mohon wakaf sudah terus karo ya ahwal kima yusiku ayaqwa fi ya ala wa inna mawah maharimu. Hmm. Lha iku Imam pas salat jenazah ditakoni tentang hadis Kok mau maca kul wallahu Kondang benar. Tapi wa semantan semua itu dilakukan kata beliau wa ana arju kau wa ta'ala lil muslimina fi hadhil muson aku nyeleksi hadis koyo ini belum Islam mendapatkan kitab terbaik akhirnya kesempatan kitab terbaik saus Quran usuhaya nopo Bukhari jadi orang wong sing nganti ngapalo jenenge rawani Kowe apa apal piye muni dua Maret ngerti jumlah Ibrahim. Jadi aslinya kita ini pecundang. Saya kira sama tak beda. Kau Ruhin roh Mustafa, roh Mas Masti, roh Pak Rumanto. Itu berapa kalimat? Kamu hafal kan? Itu kalau ditulis. Teman kamu yang kamu hafalkan kalau ditulis ada nggak kira-kira dua juz Quran? Belum desa, belum peristiwa, belum jumlah barang, belum harga. Hakikat kita, hafalan kita banyak enggak? Enggak sama jauh saja. Kemudian wong wedok, ngapal pokoknya Sri kacek rong satu rupiah iki kacek wah apa Lha Imam Bukhari ku mau ngapal aku pun mau aja aku pun mau tuku barang. Yo mau hadis, mari ruwet. berkode ini fokus lo hadis nirakati hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi keramat Saking saking Bang sinten Imam Bukhari. Bon dia terus kula suwun iki nopo Eh sampean jadi anggar ono barokah niku nika kangelan tenan. Ya, khase ulama niku mesti parek kanjeng Nabi. Wali Imam Malik niku urip teng Madinah. Sanging senenge Nabi Imam Malik ana murid-e kowe kondi yo. jurna kubur Nabi ufan tahar Sentak be Malik. Ini jurna kubur Nabi sentak. Murid elek. Kul jurnan Nabi ya. Oke, cuma ini zurna Nabi tapi jurnan Nabi ya. cuma muni ziarah kuburane Nabi, kok kuburan yo ya, sewu kan koyo watu, koyo nisan. Kowe muni ya, sowan ganjeng, Mulane pulau suwun nak kanca-kanca ana misalnya umroh, oke lah bahasa awam itu umroh, ya, tapi kalau suwun itu nyati sowan Karena ini beda, melani kalau ngajak Hasan tentang Medina, meskipun cara wong akeh bahasa umroh, tapi pulau bahasa tentang Hasan itu sowan kanjeng Nabi. Dan dia mulai kecil manjen kepengen sowan kanjeng. Itu penting kalau aturakan. Karena alakoh itu penting. Dan itu ibu e wong samar kan kira-kira penerbangan misalnya yang Mekah tiga jam 4 jam zaman itu ibu e ngajak Imam Bukhari kecil neng Mekah. Bareng neng Mekah neng Medina akhirnya dunia itu dipindah ke Medina. Tuku tanah. Alasannya mau takok bin Bukhari itu nak dolanan neng sariane Nabi. Tenang umur 10 tahun Imam Bukhari wis kepengin ngapal hadis. 16 tahun wis hafal kitab Ibnu Mubarak. 18 tahun wis iso ngarang kodo ya Sahabat, iso ngarang Tarikhus Sahabat. Oh, ora tau puber, ora tau main game, ora tau main, ora tau liburan yang parang kritis, boten ati. Dadi mripate utuh. Ngono, lha yo mulane wong kok nganti baru kasak donya ngakoni. Kita beda dengan Wahabi, tapi versi Wahabi kitab Sofa ya Genovo, Genovo, ya Kita beda misalnya dengan kelompok ormas di Indonesia, tapi ya kafe sepakat kitab berapa? Saking Sangking keramatnya sinten? Imam sinten? Mulane sampean tak didono sejarah. Ya. Tapi nggih ngoten niku wonge kula mo. Terus nak mulang seneng sedekah. Ya pikirannya sederhana, mulang itu ibadah, ibadah itu penyenangkan. Mulai setelah mulang orientasinya kepengen sudah. Iku penting kalau aturakan. Umpama sampean di mental itu serang atau toma karena mental kita ingin memberi. Meskipun nggak apa-apa secara takdir artinya Anda diberi. Tapi mental Anda kalau nulian diajari Bapak. Kalau mondok sarang mulai alih diajari Bapak. Kalau isih terus nganti sakniki isih eling. Ha ini duitmu gue sahulan Terus dikai duit meneh. Iki gue jajan mbek kancamu. Ojo kulino urip iku ora ngamal mek kanjeng. Karena saya anak-anak ya biasanya kon jajan mek kanjeng. Terus sekarang saya dengar Hasan seperti itu, aku ngoni yo. Ya. Ini 2000 untuk Hasan, yang 2000 kadang-kadang jajan sama teman. Kadang-kadang tak kayak 10 ribu. Ya nanti jajan sama teman-teman. Jadi mulai kecil terlatih kalau bahagia itu ya sama kawan-kawan. Itu tak bulu lama. Nopo tak bulu? Itu harus dilatih. Bojo nak mungkin ya late. Nah ora sementing ora nyanyi tapi nak sementing ku anak. Sementing ya. ku napa? Kok kabeh nabi orientasine Rabbi habli min tungga dzurriatan thayyibah. Fa habli min ladunka waliya ya nih, wa ya risuni ali aku. Dadi orientasi ku anak, mergo sing maris kebenaran ku anak. Ora ana niku Quran bojo sing maris. Bojo ku paling maris duwe iku entuk seperlapan nggih. Tapi nak maris kebenaran nubuah atau keulamaan itu anak fahabli milladunka waliya wali sapa ya rizuni wa ya Mungkin ada anak lanang butuh luwih seneng tiba anak itu. Mulanya anak-anak kulo putri orang iri ketika jingben misalnya anak kulo Hasan kula suan Nabi jingben misalnya ditetir mondok mepai eh, tak mulai cilik tak Kamu tidak boleh iri. Tapi mungkin jingben, Ibah Tengah teng anak wedok mungkin langkung kata, tapi nak ibah Tengah anak lanang sing sifate ada Terus Imam Bukhari diibah ibuke niku panene per bulan 500 dirham. Nanti kula itu meh 5 juta lebih, mungkin 15 juta lebih. Ke sak dirham itu sulusut dinar. Ya kira-kira kalau nggih ya pokoknya di atas 10 juta. Ikut tiap untuk setoran dintekno go tuku kitab Imam Bukhari. Dintekno go tuku kitab nek ana seh moro basrok. Saya ning Yaman moro Yaman dari Imam Bukhari aku wis lali jumlahku moro Basrah mbek moro Yaman golek guru rawi, golek guru nopo Padahal no sampean kepengen ngalim tuku HP telung yuto, Tuku kitab Jalalain 200.000 cek larang. Mune bu pangeran rumah tamu ra ngomonganmu. pangeran ku pirsa, cangkem muni itu pangeran ku Nah Nah tuku HP atau tau sahabat larang, baru tuku kitab muni. Kalau betul ada tuku kitab menyang, sing tak kau nang. Kalau wingi tentang sarang itu belajar tak gani dhuwit 2 juta itu Cung itu karena kita. Senyang. Judule kak judule montek satu juta 200. Tuku kitab nopo tak tulis. Senyang. Nak toko iki ra ono ya pokoke sak anane. Duit iki entek lah, anak kurang kondo. Yo ya ora kok perkara kula lunga nggih mboten nggih isin ae ketemu pangeran Subhan. Kowe kan tradisi, ya tenang ae, jadi saya ku ya Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Bukhari itu sekedar ngapal merek HP ku isin kuatir iku gak gua apalane hadis. Malah dari sahure pure ku jar aku ora tau buku. Ya ora Akhirnya wong-wong nakalan HP tuku barang Imam Bukhari sisi ya. Tak tuku niku lho gitu. Tuku kira. Ngene kok iso sing teko. Gak bisa iki. Awalnya <laughs> ku mau ribet. Mulai cara dene adol mobil sisi disian Pertama 50 juta mesti menang. Kok isu ya no? Tugas kulo satu situ. Ora. Dari pangeran di sini sing di sini. Kue iso jadi mana? Lah ngono kok kepen Imam Sinten. Jadi uang baru kaya nungsi mesti pengorbanannya banyak. Fawa wa ma tawallaitu siro asein wala bai'a. Aku tahu tau. Imam Bukhari. Mana kula niku tak niki dadan ngoten, misale marung. Kalau niku atau kula nggih kata kok ikon coba sing beda anak bulu. Karena kalau anak ape jajan pakai atau 200.000 terus 100.000. Mbok bayari. Soalnya kalau mau mikir. Mergo nak mikir kan mau tak piro, susuk piro, masa ulama nggak polo susuk karena <laughs> Sampai bocok kula itu semua yang protes dek kula. Kadang ning teras kula waduh dhuwit kuwata. Sitok tak kongkon ning pasar susuk, tak kon tuku kitab susuk, atau tak kon tuku menek susuk. Ya lali kula neng teras kuwata. Lho sepuluh, sapa? tim. Sebar-sebar pulau kula niku pas usul wis ora ora. Nek saya sesuk nggih ngerti. saya ulama ora padha wong biasa wis akhire. Mulai cara nopo nyolong susu pulau ya asline ya ora konangan. <laughs> Jadi ini buatan gitu, pulau, buatan buatan sok ujuk nih buatan. Jadi niku sama, semua ulama tradisinya sama. Lah sing ulama ya koyo kowe gue ku wis padha. Biar tak mele kok gue tak mene. <laughs> Ya Allah, kiai kok takok. Uang nak ra ulama yo ya kok padha. Rego wingi bisa saiki ku eling, kok rubah. Lho, wingi sampeyan kok saiki. Kuwi ku ora Imam Bukhari blas. Tapi ya mau yo oleh wong Imam sinten. tapi kayak mati nabi ya orang tni sing tni malaikat sinten malik dari muar mereka budu Imam Bukhari uh tu ulama do dipeni ketemu Nabi ngenteni ning samarkan Ya Rasulullah ma buku Jadi Jenengan kok teng antar biru Muhammad bin Ismail aku ngenteni Muhammad Iwan mirip keramat Usman. Si Tina Usman itu dikepung tiang Khawarij badhe Dia ini tidak mau keluar dari Medina. Fa Medina itu Rasulullah. Aku mau pisah sangko kanjeng Nabi. si Tina Utsman ijek poso, ijek maca Quran pas dibacok itu nganti Qur'ane itu kena darah. Mergo ini pas dibacok wong khawarij pas nggak. Wong khawarij itu khusyuk-khusyuk, tukang poso, tukang tahajud. Tapi nak kecewa baca. Mulane kiai-kiai kulo bangun bapak ngaramno wong khusyuk. Khusyuk ku haram cung mari khawarij. Ya khusyuk ku haram mari nopo? Tapi kue khusyuk ini iki seorang khusyuk banget mus biasa ae rasa dikurangi dikurangi. Mulane kerjane ben jarani ra khusyuk, mari aku yang barang kritis. Jadi barang aku ngerti kusuk, atau jadi ingin tak takoi nama ini neng. Barang itu, Nah ayo nanti Bali, ayo ibu ini. Barang kritis kan, berapa menit mau dari setengah jam, wah ya kelar ben. Bali Bali ya. Gak kuat beda ya, sinten. Paham gitu, terus uang itu kudu tirakat. Tapi ojo terlalu khusus. Kau wong nak khusyuk, usane protes. Indonesia ini diprotes, dia ini kedunian diprotes. Dia iya apa kedunya. Nak anak kedonya anak putune sing mari sisa. Misalnya kira kiai kedonya mesti berpikir positif. Alhamdulillah kiai ku senang dunia. Sehingga gus-gus ku aman ekonomi ini, aku rapi rumi mikir. Khusnudon itu orang iso. Lu kalau tenang deh kiai jero jarak Jadi uang rasa banyak mau kiai kudu ra kedonya nyoal wong liya. Kabeh ilmu juga nyoal. Ilmu itu ya ilmu wong liyo iku kewajiban, kowe wajib khusnud. Kulo sebagai ulama seneng zuhud gak pati mikir dunia. Tapi kalau misalnya dikei ke dunia, dia seneng, biaya-biaya. boleh barang halal itu ibadah. Jadi uang itu kudu ngono. Lha Imam Bukhari ki ngoten, dekne ketat yang awake. Nak mangan gue sithik, tapi senengane ki nyembelih sapi, ngaji nyembelih wedhus, makan-makan. Dia ini dia gak pati mangan. Jadi aku itu ulama. Dia ini rata turu, tapi kalau canem turu, rasa bukan. Kan nomor dong, Jadi ulama itu kok Imam Bukhari itu sing kalau aku ini misalnya rokokan rokok ada nggak ada nggak ngalur gitu, itu tabar Aku cara nurani gue ya protes. Cara aku rokok ya rontok haram gitu, orang haram rontok, noy. Tapi kan protes ya ora iso. Coba hiburannya mau cilik-cilik kok benar rokok. coba bukhori ra iso, coba Muslim ra iso. Nyit kiai bojo wani. Anak ratau ranking. Tabungan ratu, jadi liburannya. Ya rokok rokok duwe anan be kanca-kancane wis terus buat ini, mbok dalili, duwe anan min husni islamil mar'i tarkuhu malah yani. Ya orang usah ngono, wis pantute semua, ngono. Iku Imam Bukhari. Jadi Rian iku sudah diadat, lalu Imam Syafi'i pas pundut itu orang ulama mimpi mata khairun nas. Sono kanjeng Nabi. Wah, berarti orang ulama top kabundut. Ternyata sing kabundut Imam Sinten. Imam Syafi'i. Imam Bukhari dia ngoten. Malah Imam Ghazali parah meneh. Konco-koncone sing kon nyolati dhekne dikandani. Jelali yo dina iki nyolati aku ning. itu semua di ya, itu kok mau para pangeran ra kena mbok kiasno kowe terus ikut mustahil uang kok ora tanggal mati ini gue kowe. Wong ngoten-ngoten itu ben. Iku mau kula terusno critane terus Utsman. Sayyidina Utsman Tina Usman, si niku faro'a itu wajah Rasulillah ya tahallal tahta subati hadza. Aku roh wajah Nabi nginceng aku ning jendela. Terus Nabi ngendikan ya Utsman, tuftiru inti. Fa'alim tu anni al-maut. Ya Utsman, kowe dikepung ya, nggih. Ya sing kowe buka bareng aku. Jadi Nabi kowe engko buka bareng. Jadi Utsman yakin, aku yakin nak mati. Mergo Nabi ngendikan tuftiru inti, kowe engko buka bareng. Akhirnya dipakai. Jadi Sayyidina Utsman pas badhe dibunuh ditilihi kanjeng Nabi. Riyen karena itu tadi. Bedanya apa kanjeng Nabi wis wafat be ora cara Allah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi Nak uang mati syahid wae ra iso mati apa meneh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saiki wong donya wong nabi wis mati ora iso apa-apa, ora iso diwasilai. Wong sing trimo mati sahid wong biasa wae ruhe urip apa meneh Kanjeng Nabi. Tentu Kanjeng Nabi adalah sayyidus syuhada. Lah dene kuwe nganti saiki Kanjeng Nabi ora ngrespon ku sing ya Allah, ya Allah. Kulo lumayan. Cek kata lah sing nyekseni lah kowe ku masyaallah. Tapi ora apa-apa, kowe ora usah nyesal. Kowe ora Imam Bukhari, senane kok nyesal. Sawangane koyo ngenes ora apa. Biasa wae. Senengane kok engkek eh, nyesal. Ora kelas yo aja dipeksa malah pedot dalan. Jadi kula niku tenan, kula nganti sakniki mulai duwe HP, nganti sakniki mboten ate kula tugas kadang yang kan Lukman, kadang Tofa, Yuraro ya, regane Jiro, jadi ya, tidak ada tak susu ya. Bukan aja. Terus kalau bukan aja tuku HP anda, mereka mesti sinam untuk gak gutakku. Jadi tuku HP sing kau dice sing dice kan aku iso, sing kau dice Nah anak kula tasbihan gak ada HP saya. Perkara ini bocah, cah putri kan isin nanti HP lain, hmm, bocah. Jadi kalau kata Imam Bukhari bocah ya, kenapa gue sing jatuh? Mereka nak tuku anyar, Mesti ra iso, dadak mikir. Nang nang bareng roh rukin we anan ya Allah. <laughs> Aku jujur tuh karepku kan anut rukin. Jebule rukin we anan lho. <laughs> Wah, tak anut-nut tenan jebule melingkar. <laughs> Jadi kalau nu HP pokoknya tapi kalau gitu ngaram no, mungkin suatu saat kalau gitu HP canggih, gitu. mereka dikai uang no, tapi kalau ya kepengen, buat di sinau nih. Kalau mulai rian HP ke antar takok ya sing kalau dhisik. Nanti kadang kentekan sing seri sing kula senengi sentek. <laughs> ya mergo butuhe ra dia meneh. Nggih ya, butuhe kubatin mboten mboten sinau. Iku mampu kok. Jadi karena mau memorinya terisi selain hadis Rasulullah betul. Sampai mata wale itu siro asyaiin wala bi'ahu. Aku orang tahu. Tuku dewi. Tinggal turun. Lan kula nganti saiki ora ora. Kula nu sering jamu bojo kula. Kula misale kepen mandan daging. Emang ya, kan santri tak kei 200.000 kadang. Cung tuku ono daging pinten? Mbok piro pokoke biasane piro tuku. ada bojo ketakok, "Wah, oh, telah jamu ora ora takok ora sing tuku." Yes, ngono iku. Ya ora tak gawe-gawe ya alami. Maksudnya orang terus kepengen juga, ya orang pokoknya ngono, nggak ngerti. Lah itu utek itu longgar. Jadi sakjane ibu-ibu yo ya cerdas. Sekian memori harga paling cerdas lho. Rai regane lombok brambang bawon. Ngono nggo ditulis kan. Jadi iya, mulai Imam Bukhari itu pinter-pinter itu. Ya, Ngerti nak itu masalah. Dia menghindari itu. Sampai akhirnya kecelakaannya gitu, wah, dua barang, begini tinyang 500 saya. Rinana sengen yang tak tiket Tiga persen. Malasannya itu yang pertama. Aku mau pikir macam-macam. Jadi raro, tapi kan jenengan rugi lima ratus ribu ya raro, pokoknya nang bar nang wes free pikiran longgar. Nah gue kan gak, pasti terus seneng lah, berarti rahul lama. Jadi ya, terus kalau suwon ini senajan to minggu min bagian dari sejarah Imam Bukhari, tapi sampean benar. Terus kalau niki terakhir kalau cuplik hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari itu hadis itu ada judul. Lah judul itu menjadi makna hadis. Ya. Dan itu yang bikin Imam Bukhari sendiri. Dan setiap bikin tuh beliau sholat dua rakaat. Misalnya begini, ini uniknya Imam Bukhari. Babu sihati tolakil akhras. Uang nak bisu itu nak nolak bujini yusah. Ya Kobol nikah ya Padahal raiso ngomong. Padahal syaratnya akad ini jab kabul. Misalnya kita nikah, no menikah itu nikah hara watas wijah bil marfil Misalnya tolak, kowe ngomong mbek bojomu tolak tuki. Tapi kan ono masalah, saya itu wong akros, wong bisu tolake sah ta ora? Imam oleh ngarang ini, kula iki apal tenan. Babu sihati tolakil akros. Terus muni hadda sana hadda sana. Jebule itu tentang apa? Lucu pot. Karena Rasulullah yakul ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Bariku nerangno hadis Asyahru kada wa kada wa kada wa akoda tis'an wa isri bariku ngerti ngendikan fasarot ila sama an naam ini cerita Sayyidah Aisyah Fasarot ila sama an kufar akhirnya sing cara-cara bingung wong cerita saya tolake wong bisu kok cerita kanji Nabi ngendikan anah wa kafirul yatim kahate ini fil aku ambek sing rumah yatim koyok dua driji ini ku jari telunjuk dan jari tengah. Kahata ini. Akhirnya sarah-sarahnya lagi paham. Jika seorang akhros tidak bisa ngomong, maka nikah dan tolaknya pakai isyarah yang mubimah. Dan isyarah yang memahamkan itu biman zilatil kauli. Kalau kanji Nabi ngendikan kahata ini, berarti sangat dekatnya Nabi dengan kabilun yatim. Bahwa Nabi itu sangat dekat dengan orang yang rumah yatim. Ketika Nabi ngedikan gini maknanya apa? Sangat dekat. Artinya isyarat itu menggantikan kalam, menggantikan ka, menggantikan apa? Perkata. Akhirnya senyara nyara-nyara ngerti, maksudnya Imam Bukhari, nak wong akros nikah utawa tolak, iku dene nganggo isyarat. sing siapapun paham maknane tolak utawa ne. Iku Imam Bukhari. Jadi hak mulane kula niku kados ngaji kula dedalu. Wong kok amben nuntut hadis sore. Hadise kudu eksplisit. Endi hadise? Nak wong bisu iso megat. Wong syaraté megat iku ijab kabul, wong bisu ora iso ngomong. Ya ngajak goblok bareng ya ngono. Nggih mboten. Ngajak goblok ta ngajak pinter. Tolakul akhros iku anut hadis Nabi berkali-kali menjelaskan pakai isa. Nak ngono isyarah biman zilatil. Misalnya aku ngomong ini Mbak Ruben. Hei, Ojo geman meden-medeni wong, ngancam-ngancam wong. Cangkemmu sing apik. Terus suatu saat terus kena caci. <laughs> terus, "Kowe lha ngancam wong?" Penting kan gak usah ngomong, Gus. Ngene tok. <laughs> Ya padha wae. Masa caci bapak ki. Terus kene. <laughs> Yo ya wedi to dul-dul. Artine isarau biman bilatil kauli. Lha iku Imam Bukhari oleh ngarang ngono babu sehati tolakil akhras. Tapi bariku cerita, anak wa kafirul yatim kahata ini fijan. Kunjukno. Artinya wong perlu boleh hadis sore nah utak kem bener ya mesti nyimpol lo sama hadis. karena utak kamu bener. Misalnya aku pengen hiburan, terus Mustafa Agresman yang barang kritis. itu sebenarnya bener. Gue tawani umroh nak kena Tapi oleh wae Mustafa, Pak. Ayo mesti ngerti kiai. Tapi kalau gelem mesti ngono. Kok ngecewakno kanca ora apik. Dene kan tak kritik terus perkara kusuk koyo kuwi. Kok ini parah kritik. Wah, kok ekstrim ngono lek Yang dekat dengan kota kono wae musuh ngono-ngono wae. Jadi aku nunjuk nama kalau suwon gitu dengan tuh sidik-sidik nuntut nono sorry hati sing jelas. Wong ulama gue ngerti, ini wau kados mula ngendikano dedalu. Sayyidina Ali mutus kalau konflik pakai mediator. Mongko ada tentang hak Quran ini. Ternyata ono ayat wa in kopi dihima, fihima tu hakam min ahli Wong urusan suami istri wae butuh mediator. Ada urusan umat kan Nabi lebih ekstrim. Yang mulanya belum malam tur wal iktibar maslahu dabil abso. Iktibar itu tradisinya orang-orang yang bisa mi Misalnya kalau sampean mikir, Gusti Allah waduh-waduh nih ujung ngaji. ngaji, ngaji ikhlas. Ya wes, kue ngergani naruhan gini enggak ada. Jadi ya kadang-kadang santri ya lah tenan, saya tak timbalin naruhan. Waduh, waduh, aku ini tiap bulan. Tapi ya rapopo. Mau macam rai mampu kori, uang rapa haman ya rapopo. Mulai kok koyo wong moro Mekah perasaane uang aduh wong moro Mekah aduh ndak 40 juta. itu, tanpa pangeran swarga, ke batang 40 juta larang aneh-aneh. Jadi Imam Bukhari saking alime ngoten, si hati tolakil akhros. Wong sing bisu iku nolak ya sah. Tapi hadis si anak wa kafirul yatim kadin. Terus cerita nek Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah nanti sholat semendakap ngoten tegak. Sesuai ana dulure teko. Ya Aisyah, hati. Kue kok sholat nganti ngono? Fasarat ilah sama. Hmm. Tapi gak ngomong ngomong sholat. tinggi langit. Ternyata langitnya ger Fa'alim tu annahu kusufun. banyak langit lagi ger. Lagi-lagi barokai Aisyah gawe isyarat mukhotobe paham. Nah iku urusan arti Artinya isyarat yo ya menggantikan kaul. Isyarat yo ya menggantikan terus Nabi nanti ngendikan asyahru hagaza wa wahagaza. Berarti tolong pulau dino. Asyahru hagaza wa wahagaza. Berarti minat sama likur. Padahal ngendikan hakaza hakaza. Artinya Nabi pernah memberi simpulan tanggal komaria nara tolong puluh yo. Yo wong paham, padahal wong nganggu Nak ngono nak ana akhirat kok ijab kabul angger ono isyarat sing wong sadar nak iku maknane kabul, yo ya kabule. Engko nak tolak kok wong paham isyarat sing tolak yo ya tolak deh ibu ali Imam Bukhari bikin judul-judul di kitab Sahih napa? Bukhari. Nanti disebut Taro Jumul Bukhari. Wong kok alim ini. Lah sing paham ngono ku ya wong alim, rupa-rupane Ibnu Hajar ala sekolah ini ngono sing nyarai napa Bukhari jenenge kitab Fathul Kue akhirnya saya kira paham, baru kayak tak terang. Sisa yang kayak gue coba tidak tuh. Kue gak usah royalti, saya kelas ini, loh. Ikhlas. Dan dia alfa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله النار نحن وذريتنا من أحبنا مخبنا رسول الله محمد رسول يسوع عليهم آياتك يعلمهم الكتاب والحكمة ويسكنا اللهم يا الله أحينا في هذه الدار قائمين بحجتك ya mutamassikin hujjatik nashirin al-ulum hakikika Muhammad hatta nahya wa namuta ala hujjatika ya Allah ya ahyina bi hujjatika wa nurin minka aw maj'al fawqana nuran amamina nuran ila nuran wal fawqana waj'alna nuran namshi bihi ya hatta tardo anta ya Allah wa hatta nalqaka wa anta anna ya Allah نلقاك وأنت عنا راض يا الله اللهم يسر ولا تعسر ومرزقنا اليسر وجنبنا العسر يا الله اجعل بيننا بين أمة حبيبك محمد توددا وترحما وتعابدا فيك ولا فيك يا الله يا الله يا حق يا مبين أحينا يا الله قائمين بهذه الحجة Al-mahajjatil bayda lailuha kana hari Mahajjati habibika Muhammad wa khalilika Ibrahim Karena jika Musa sofi kai sama satu dan kita sudah menghajar yang dia baru ini Ismail. Kebenaran adalah ya karena sudah perdagangan ada benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Rabbika Rabbika